pada kita seluruh kenikmatan yang akan menjadi sebab utama untuk meraih ridha Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur hanya milik Allah tabaraka wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama dan nikmat yang sangat spesial yaitu kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kecintaan tersebut memberikan efek yang positif dalam kehidupan seorang muslim sehingga dia orang yang cinta kepada Al-Quran cinta kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cinta kepada Tauhid cinta kepada akidah yang benar dan cinta kepada orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang mengajak kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semua hal itu merupakan konsekuensi dari keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah atas nikmat Allah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan. Kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tabaraka wa taala memuliakan kita semua untuk senantiasa menelusuri, mengikuti, berpegang teguh kepada sunnah beliau dan juga untuk senantiasa sabar dalam berpegang teguh kepada sunnah tersebut. Ikhwatal iman para pemirsa kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah ya kita kembali melanjutkan kajian ilmiah kita tentang akidah ahli sunnah wal jamaah yang sebelumnya sempat ya kurang lebih satu bulan kita tidak bisa ya kajian langsung karena satu hal dan yang lain tapi alhamdulillah kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita kita akan melanjutkan pembahasan akidah yang merupakan perkara yang paling utama di dalam Islam kerana ini merupakan modal kehidupan kita akidah merupakan landasan amal ibadah dan keislaman kita maka selama hayat dikandung badan selama kita masih diberi kesempatan dan kesehatan kemudahan maka kita tidak akan pernah berhenti mengkaji masalah akidah kita tidak akan pernah bosan. Bahkan terus-menerus kita akan mengkaji, membahas ya, kemudian tentunya usaha kita untuk senantiasa berusaha menerapkan, mengamalkan, mengintrospeksi diri. Apakah akidah, keimanan kita masih tetap kokoh, ya, masih tetap utuh, atau mulai ya dicemari, digurwati oleh berbagai penyakit subuhat begitu banyak di zaman sekarang ini. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini yaitu kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah dan keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil dan juga ya langsung berbicara kepada Musa alaihi salam. Pembahasan terakhir ya yang pernah kita bahas adalah perkara yang berkaitan dengan sifat ketinggian Allah tabaraka wa taala. Telah dijelaskan bahwa ahli sunnah wal jamaah mengimani, meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala Al-Khaliq, Al-Ma'bud istiwa, ya, tinggi di atas arasy. Dan ketinggian tersebut merupakan sifat zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketinggian tersebut merupakan sifat zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketinggian juga mencakup keagungan Allah, kekuasaan Allah yang meliputi seluruh makhluk, dan juga keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah yang merupakan hakikat dari nama dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Maka Allah maha tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah seluruh makhluk berada di bawah kekuasaan Allah. Seluruh makhluk berada di bawah dan Allah yang Maha Tinggi. Karena sebagaimana yang telah kita jelaskan, berbicara tentang sifat ketinggian Allah itu hanya ada dua arah saja. Yang pertama al ulum dan yang kedua adalah as-suful. Maka Allah fil ulu maha tinggi dan seluruh makhluk as-suful yang di bawah. Akan tapi bila kita berbicara tentang arah yang ada di makhluk yang dalam ciptaan Allah tabaraka wa taala di dalam alam semesta ini maka kita mengenal ya ada ya arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Itu yang berkaitan dengan makhluk. Nah, pembahasan kita luar dari arah ini. Ya. Di dalam pembahasan asma wa sifat, sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, maka ada dua arah. Allah yang maha tinggi dan seluruh makhluk berada di bawah Allah tabaraka wa ta'ala wal wa walaysa fawqahu Allah yang zahir yang tiada seorang pun makhluk yang ada di atas Allah atau lebih tinggi dari Allah tabaraka wa taala dan akidah ahli sunnah dengan penuh keyakinan tanpa ada sedikit pun keraguan ya mengatakan Allah maha tinggi zatnya maka tatkala ditanya ahli sunnah wal jamaah di mana Allah spontanitas sesuai dengan fitrah mereka, mereka akan menjawab fis sama. Ya, fis sama di sini ya artinya fil ulu karena sama artinya ulu. Sama yasmu yaitu ala ya'lu. Ya. Bukan langit yang maksudnya langit yang kita lihat, bukan itu. Fis sama fil ulu. tu man fis sama. Ya. tu man fis sama apakah kalian merasa ya aman terhadap zat yang maha tinggi yang berada di atas ketinggian ya. yakhsifa bikumul ard yaitu Allah benamkan kalian ke dalam bumi ya. itu maksud dari al-ulu dan dalil menjelaskan tentang sifat ketinggian Allah tersebut ya sebagai kita jelaskan adalah Al-Qur'an kemudian al-hadis sunnah Nabi SAW kemudian fitrah yang masih lurus. Kenapa kita katakan fitrah yang masih lurus? Ya fitrah yang masih suci, yang belum terkontaminasi, yang belum tercemari, yang belum dinodai oleh berbagai subuat-subuat syubhat ahlul kalam dan filsafat. Ya, itu pasti mengimani dan meyakini. Ya. Kemudian akal yang sehat. Akal yang sehat, kita berbicara dengan akal yang sehat. Kalau akal yang telah rusak, ya sejelas apapun kebenaran di hadapan ya, pandangan dia, di hadapan dia, maka dia tidak akan menerima karena, karena akal yang telah rusak. Jadi orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah ketinggalan itu berarti fitrahnya telah rusak dan juga akalnya juga telah rusak. Karena dia menolak kebenaran yang berlandaskan dalil yang qat'i pasti kebenarannya Al-Qur'an dan hadis kemudian fitrah yang tidak bisa diingkari, ya, tidak ada yang bisa memungkiri. Tatkala seorang berdoa, maka hati dia itu tertuju, ya, ke arah yang tinggi. Dan tangan dia spontan yang akan mengangkat tangan. Ya. Dia akan mengangkat ya, pandangan matanya ke arah yang tinggi sembari berdoa, memohon. Ya. Kendati pun dia dalam keadaan sujud, maka tatkala sujud dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Bahwa Allah yang maha suci, yang maha tinggi. Maka sungguh sangat aneh ya. Orang-orang yang berfilsafat, orang-orang yang ya memutarbalikkan dalil, berargumentasi dengan akalnya. Lalu dia mengingkari seperti ketinggian Allah, tapi dalam sholat dia mengucapkan Subhanallah yang ya kontradiksi, ya. ta'arud wa Begitu juga di waktu dia berdoa, dia mengangkat sembari matanya menuju ke arah tinggi, melihat ke arah yang tinggi, mengangkat. Dia berdoa, Ya Rob, ya sebagai pertanda bahwa keyakinan dan pemahaman dia yang telah rusak tadi bertentangan dengan akidah dan keyakinan dia yang sesungguhnya. Inilah bahaya dari subuhat tadi. Dan itu kita dapatkan. Ya, bahkan orang-orang awam lebih cerdas, lebih mulia dalam hal ini tentunya. Dalam banyak hal. Karena masih fitrah. Masih berada di atas fitrah yang benar. Tapi kita bicara tentang orang yang berpendidikan, jauh-jauh ke luar negeri berpendidikan, pulang ya mengingkari sifat ketinggian Allah. Tidak kenal tentang sifat-sifat dan nama Allah. Ataupun sekedarnya nama pun dibaca sebahan nama yang hampa, yang kosong dari makna. Tatkala dia membaca Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al. Ini dia baca sekedarnya ucapan di lisan. Maknanya tidak meresap dan masuk ke dalam hati. Dia ingkari makna ketinggian. Ya subhanallah. Ya, ya subhanallah. Ini bahaya dari syubhat. Taib. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada. Semoga Allah tabaraka wa taala meneguhkan hati kita di atas akidah ahli sunnah, akidah yang benar. Taib kita lanjutkan. ya. Setelah Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah menjelaskan perkara ya ketinggian Allah tabaraka wa taala dan Allah berada di atas arasy dan Allah tidak butuh kepada arasy Allah meliputi segala sesuatu dan di atas segala sesuatu ya artinya Allah meliputi yaitu kekuasaan Allah ya bukan zat Allah yang ya masuk ke dalam makhluk bukan itu maksudnya ya yang bercampur ya Maha suci Allah dari keyakinan yang seperti itu. Dan juga tidak seorang pun makhluk yang mampu ya untuk e, mengetahui dan meliputi keilmuannya yang meliputi tentang Allah tabaraka wa taala. Ya, Wala yuhituna bihi ilma mereka keilmuan mereka. Ya, tidaklah mampu untuk meliputi tentang ya kebesaran, keagungan, kemuliaan Allah tabaraka wa taala. Kemudian setelah itu, ya Imam Abu rahimahullah menjelaskan prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah wa qala rahimahullah wa naqulu Kada Ibrahim khalila, wa kallam Allah Musa taklima, imanan, wa tasdiqan, wa وتسليما Ya. Wanakul dan kita mengatakan dan kami mengatakan maksud di sini adalah ahli sunnah wal jamaah karena akidah yang ditulis oleh beliau dalam risalah yang penuh dengan ya atau yang banyak manfaat dan juga yang sangat bermanfaat ini berbicara tentang akidah ahli sunnah karena di sebelumnya beliau menjelaskan bahwa ini adalah akidah yang diyakini oleh sunnah wal jamaah sesuai dengan madhab ya fuqaha al-millah yaitu Abu Hanifah, Abu Yusuf dan juga uh, Muhammad bin Hasan al shaybani dan itu akidah yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah dan imam-imam yang lain jadi ini maksudnya wa naqulu dan kita mengatakan yaitu ahli sunnah wal jamaah inna Allah attakhadha Ibrahim khalila Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil kekasihnya. Ya. Wa Allah Musa taklima. Dan Allah langsung berbicara kepada Musa. Ya, taklima. Ya, pembicaraan yang sesungguhnya imanan wa tasdiqan wa taslima. Yang demikian itu kita katakan penuh dengan keimanan wa tasdiqan dan membenarkan wa taslima dan ya, berserah dan pasrah terhadap ya kebenaran tersebut. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Ya. Apa yang dijelaskan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini bahwa Allah tabaraka wa taala ya menjadikan Nabi Khalil. Khalil itu ya terjemahan kita ya kekasih, tapi yang spesial kesayangannya yang uh, melebihi makna mahabbah. Ya, mahabbah seorang yang uh, kecintaan, kasih sayang. Tapi khullah ini kedudukannya lebih tinggi dari mahabbah. Ya. Jadi spesial. Ya, hamba-hamba Allah yang spesial dan itu tidak semua ya manusia mendapatkan sifat tersebut. Pilihan Allah tabaraka wa taala. Ya. ya. Di antaranya ya Nabi Allah Khalilullah itu Ibrahim alaihi salam. Dan pilihan tersebut ya tentunya Allah yang telah mengetahui tentang ketulusan hati beliau, tentang kesabaran beliau, kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah sehingga tidak ada dalam hati beliau Ibrahim alaihissalam imamul muwahhidin kecuali hanya Allah kecintaan kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Dan itu terbukti. Beliau yang sungguh merindukan ya seorang anak atau keturunan yang akan mewarisi beliau yang terasa akan menyampaikan dakwah, melanjutkan perjuangan dakwah tauhid. Di umur senja beliau Allah berikan nikmat dan karunia kepadanya. Allah berikan kepadanya Ibrahim, eh, eh, Nabi Allah, Afwan. Allah berikan kepadanya yaitu Ismail. Dan beliau sangat mencintai Ismail. Ya, bertahun-tahun, puluhan tahun beliau menunggu kedatangan seorang anak. Kemudian di umur senja beliau Allah berikan ya karuniakan kepadanya anak Ismail alaihissalam. Ya. Kemudian diuji Bagaimana kesabaran beliau? Beliau cinta kepada Ismail. Ya. Kemudian begitu beliau telah mulai dewasa, ya, diuji oleh Allah. Apakah kecintaan kepada Ismail lebih besar di dalam hati Ibrahim, ya, kepada Sang Pencipta daripada cintaan pada Sang Pencipta Allah Tabaraka wa diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala. Beliau bermimpi melihat bahwa beliau menyembelih anaknya Ismail ya subhanallah dan mimpi para nabi adalah wahyu ya berpuluhan tahun menunggu kedatangan seorang anak kemudian mendapatkan ya karunia dari Allah kemudian setelah diperintahkan Allah untuk disembelih subhanallah ujian yang luar biasa tapi beliau sukses ya. beliau lakukan hal itu beliau sampaikan kepada anaknya ini orang ini adbahuk. Saya melihat atau bermimpi saya menyembelih kamu. Disampaikan kepada anaknya. Anak ini dengan seluruh ya kepasrahan. Berserah kepada Allah. Kalau memang itu yang ya, engkau lihat ya ayahanda. Baik itu wahyu. Lakukan. Nah. Begitu Allah subhanahu wa ta'ala ya, menguji Nabi Ibrahim dan terbukti ketulusannya keagungannya, kecintaan kepada Allah, maka hal itu telah terbukti sehingga beliau bersiap untuk menyembeli anaknya. Maka tatkala itu Allah mengganti ya sembelihan tersebut dengan kabsh, ya, domba yang gemuk. Nah, karena sesungguhnya maslahat dari wahyu tersebut melihat bagaimana kejujuran. Tujuan utama bagaimana kecintaan Nabi Ibrahim kepada sang pencipta. Ya, pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka terbukti bahwa kecintaan dia kepada Allah lebih besar di dalam hatinya daripada kepada Ismail. Ya, maka dia rela untuk menyembelih anaknya. Tatkala itu telah terbukti, tidak diragukan lagi, maka Allah ganti. Karena tidak ada maslahat untuk terus dilanjutkan penyembelian tadi. Maslahatnya adalah telah terbukti kesungguhan, ketulusan, ya, ketulusan hati beliau, kecintaan yang betul-betul telah ya melebihi kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi seluruh cintaan kepada makhluknya. Maka berhak beliau mendapatkan khalil, ya predikat khullah. Khalil, ya. Dan ini sebagaimana jelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'an, ya, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dalam surah An-Nisa 125. Ya. "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah ya memilih Nabi Ibrahim sebagai khalil. Sebagaimana beliau juga sebagai uh, nabi yang ulul azmi yang memiliki keistimewaan, maka beliau juga dipilih oleh Allah sebagai khalil. Itu maksud ya al-khullah. Kemudian juga di dalam hadis disebutkan ya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan tentang sifat ini, ya, sifat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai khullah, khalil, kekasih yang spesial. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kuntu muttakhidan min ahli al-ard khalilan, lattakhadtu Abu Bakr khalila." Walakin sahibukum khalilullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekiranya aku mengambil atau memilih seseorang dari penduduk bumi ini sebagai khalil, yaitu kekasih yang spesial, ya orang yang mendapatkan ya kecintaan yang spesial dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, Lattakhatu Abu Bakrin khalila. Sungguh aku akan mengambil. Sungguh akan memilih Abu Bakar sebagai khalil. Subhanallah, ini luar biasa ya. Ini pertanda juga kemuliaan dan keagungan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Naam. Beliau yang senantiasa bersama Nabi menemani beliau dalam safar, dalam ya mukim, dalam eh, kondisi dan setiap kondisi dan keadaan ya dalam keadaan sulit, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya uh, di dalam menyampaikan dakwah Islam ini. Ya. Khalil kita mengenal bagaimana kisah hijrah beliau sallallahu alaihi wasallam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar. Dan bagaimana beliau dijuluki dengan As-Siddiq tatkala manusia tidak mampu menerima apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hati mereka ada keraguan maka Abu Bakar dengan segala keyakinan keiman mengatakan kalau itu yang dikabarkan Nabi bahwa beliau Isra dan Mi'raj mendapatkan wahyu perintah salat kemudian kembali ke Makkah ya ke Baitul Maqdis kemudian Mi'raj kemudian beliau kembali ya turun lagi ke Makkah lagi yaitu dalam ya satu malam maka itu semua adalah kebenaran. Taib Khalil dan beliau juga telah terbukti ya bagaimana cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian walakin sahibukum khalil akan tabi sahabat kalian yaitu maksudnya diri beliau sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Adalah khalilullah. Dari hadis ini kita ya eh, bisa menyimpulkan suatu ya faedah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khalilullah, sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam Khalilullah. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim Alaihissalam Khalilullah. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahawa sifat khullah itu sifat yang sangat spesial, kecintaan yang eh, derajat kecintaan yang paling tinggi Nah, tidak ada kecintaan, mahabbah, kasih sayang lebih tinggi dari itu. Kemudian, dalam perkataan Imam Abu Ja'far al-Tahawi, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Dan Allah subhanahu wa ta'ala langsung berbicara kepada Musa. Jadi, ya, Allah langsung berbicara kepada Musa. Takliman, itu langsung, berbicara langsung tanpa ada perantara. Jadi Musa mendengar perkataan Allah langsung dan Allah berbicara. Ya. Dan ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemuliaan dan kedudukan Musa di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena tidak semua orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah tabaraka wa taala. Ini orang-orang pilihan Allah tabaraka wa taala. Ya. Musa alaihi salam kalimullah. Naam, kalimullah. Dan ini juga menjelaskan kepada kita sifat al-kalam, bahwa Allah berbicara. Berbicara kendati secara uh, asalnya, sifat secara hukum asalnya adalah itu sifat dhatiyah. Zat Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Tapi dalam ya terjadinya perkataan tersebut, munculnya perkataan tersebut, ya sesuai dengan kehendak dan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bila Allah ingin ya berbicara dengan seorang hamba. Makhluknya Allah berbicara. Ya. Apabila menginginkan sesuatu untuk menciptakan sesuatu, Allah yang mengatakan kun fayakun. Kun fayakun itu perkataan Allah tabaraka wa taala. Nah. Jadi Allah berbicara. Jadi dari sisi ini sifat kalam ini adalah sifat perbuatan yaitu yang berkaitan dengan masyia Allah, kehendak Allah tabaraka wa taala. Idza arada yatakallam yatakallam. Apabila ingin berbicara Allah akan berbicara. Tentunya pembicaraan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya. Tidak sesuai dengan pembicaraan kita. Tidak serupa dengan pembicaraan kita. Ya, kita berbicara ada lidah, ada dua bibir, kan begitu, dan rongga. Itu pembicaraan manusia kita makhluk. Apakah seperti itu pembicaraan Allah, perkataan Allah berbicara kalau berbicara seperti itu ya? Itu yang tidak boleh kita pertanyakan karena kita tidak boleh ya mencampur eh, mencampuri perkara tersebut dengan akal dan logika semata atau rekayasa semata ya atau hanya ya mereka-reka saja tidak diperbolehkan. Tapi kita kembalikan kepada Allah bahwa Allah berbicara sesuai dengan kebesaran keagungannya. Nah. Imanan wa tasdiqan wa taslima. Dan ini kita katakan wa naqulu jadi ini kita katakan kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi imanan sungguh berlandaskan keimanan ya tanpa ada keraguan wa tasdiqan dan membenarkan wa tasliman ya pasrah ya kepada akidah kepada keyakinan ini karena Allah telah menjelaskan hal itu takhadallah Ibrahim khalila wa Allah Musa taklima maka kita terima Tidak boleh direkayasa, tidak boleh ditakwil, ya, tidak boleh diingkari. Karena sebagaimana orang-orang yang beriman bahwa mereka itu sebagaimana dijelaskan Allah tabaraka wa taala فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ya maka ya, demi Rabbmu Allah bersumpah dengan dirinya sendiri. Ya. Mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka ridha menerima ya, keputusan tersebut. La yajidu fi anfusihim harat tidak terdapat dalam diri mereka harat itu rasa tidak senang atau kebencian terhadap keputusan tersebut. Wa yusallimu taslima Kemudian mereka pasrah terhadap keputusan tersebut. Dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan Allah memilih Ibrahim sebagai khalil, memilih nabinya Muhammad sebagai khalil, kemudian berbicara langsung kepada Musa alaihi Ini semua berita terdapat dalam Al-Quran, dalam hadis. Itu semua benar, maka kita katakan sami'na. Kami mendengar wa amanna. Dan kami beriman wasaddaqna dan kita juga membenarkan semua hal wa sallamna dan berserah diri. Ini sifat ahli sunnah. Inilah sifat seorang muslim di dalam ya eh, menerima apa yang datang dari Allah dan juga yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Allah memilih Nabi Ibrahim sebagai ya khalil. Kemudian berbicara langsung pada Musa. Kalam Allah Musa taklima. Nah. Dan Allah memilih, tidak memilih, Allah tidak memilih Musa sebagai khalil. Tapi Nabi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim alaih dipilih oleh Allah sebagai khalil dan langsung Allah berbicara kepadanya. Wa kallamahu. Ya. Subhanallah, ini kemuliaan yang luar biasa. Kapan Allah berbicara langsung pada Nabi kita Muhammad SAW dan Allah dan Rasul mendengar perkataan Allah langsung di waktu beliau Mi'raj. Ya. Sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian naik lagi. Dan Allah wajibkan ya. Fardukan kepadanya, Allah syariatkan kepadanya yaitu salat lima waktu yang ya awalnya diwajibkan 50 waktu sehingga dikurangi oleh Allah menjadi lima waktu itu langsung ya diterima langsung oleh Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan Rasul mendengar ya pembicaraan perkataan Allah secara langsung. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW juga ya Khalilullah dan Kalimullah. Ibrahim Khalilullah. Musa kalimullah. Dan Nabi SAW mendapatkan dua keistimewaan tersebut. Menjelaskan kepada kita kemuliaan Nabi yang uh, agung, Nabi akhir zaman, dan Allah muliakan kita menjadi pengikutnya, maka bersyukurlah. ya Dan bersungguh-sungguhlah untuk ya mengikuti ya jejak beliau, mengikuti akidah beliau, mengikuti tuntunan hidupnya. Ya, mengikuti seluruh ya, tuntunan dan juga panduan hidup beliau di dalam menjalani Islam ini. Apa yang dijelaskan oleh Imam ya Abu Ja'far At-Tahawi ini ya selain beliau ingin menjelaskan akidah ahli sunnah ya bahwa Allah mengambil menjadikan Ibrahim sebagai khalil dan Musa sebagai ya, nabi yang langsung diajak berbicara oleh Allah, beliau ingin menjelaskan ya kebatilan akidah Al-Jahmiyah. Beliau ingin ya membantah, menjelaskan kebatilan akidah Jahmiyah, sekte Jahmiyah. Jahmiyah itu pengikut Jahm bin Safwan yang asal muasal dari akidah dan keyakinan ini itu diwarisi ya oleh Jaham bin Sofwan dari Ja'ad bin Dirham. Ya. Tapi karena Jaham oh, Jaham uh, bin Sofwan yang menebarkan pemikiran tersebut secara masif ya. Kemudian setelah itu pemikiran tersebut diwarisi oleh sekte Mu'tazilah pengikut Amr bin Ubaid wa Wasil bin Atha dan yang lainnya. Kemudian terus menerus ya pemikiran Jaham bin Safwan tersebut dikembangkan, ditebarkan ya oleh sekte Mu'tazilah dan ya sekte-sekte Ahlul Kalam yang lain yang terkontaminasi dengan pemikiran ya at-ta'til yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Maka uh, Al-Jahmiyah ya, sekte Jahmiyah mengingkari apa yang disampaikan tadi. Mereka tidak meyakini bahwa Allah memilih ya Ibrahim sebagai khalil. Dan mereka juga mengingkari bahwa Allah berbicara langsung pada Musa. Nah, oleh karena itu di sini ya Al-Imam Ibnu Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah Tahawiyah menjelaskan wal wa ankaratil jahmiyatu haqiqatal mahabbah al janibaini. ya Jahmiyah, sekte Jahmiyah mengingkari hakikat kecintaan al janibai dari dua sisi, yaitu dari Allah kepada makhluk, dari makhluk pada Allah. Naam. Jadi kita meyakini bahwa Allah mencintai ini sifat Allah mencintai yuhib. Nah, oleh kerana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Naam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Subhanallah. Jadi dari dua sisi. Allah mencintai hambanya, hamba mencintai Allah. Dan kecintaan hamba kepada Allah itulah sebab kecintaan Allah. Nah, maka dalam ayat tersebut disebutkan bahwa Kul in kuntum tuhibbunallaha, katakan pada mereka Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah. Bagaimana caranya? Fattabi'uni, ikuti saya itu Rasul SAW. Apa balasannya? Yuhibbukumullah, insya Allah akan mencintai kalian. Subhanallah. Insya Allah akan mencintai kalian. Jadi, kecintaan Allah kepada makhluk, itu buah dari kecintaan makhluk pada Allah. Nah, dan tentunya kecintaan Allah lebih besar. Laisa sya'an an tuhib, walakinna an tuhabba. ya permasalahannya sekadar kamu mencintai, tapi yang lebih utama kamu dicintai. Bukan sedang mencintai, tapi menjadi yang dicintai. Ya. Jadi kasih Allah tabaraka wa Nah ini sekte Jahmiyah mengingkari. Dan ini jelas bertentangan secara nyata dengan uh, Al-Quran dan hadis. Ya. Bahwa antara sifat kecintaan, sifat Allah dan sifat kecintaan, ya, mencintai. Sesuai dengan kebesaran keagungan tidak sama ya dengan cintaan makhluk, ya. Kemudian juga sekte Jahmiyah mengingkari Allah itu ya berbicara hakikat ta ta taklim yaitu Allah berbicara langsung. Sampai dalam sebagian ya Eh, sikap mereka yang berusaha untuk ya mengingkari sifat ini itu sebagian dari tokoh ya ahlul kalam dari kelangan mu'attilah atau mu'tazilah berusaha menyelewengkan mentahrib bacaan ayat tersebut ya sebagian mengatakan ingin berusaha meminta kepada ya bahkan meminta kepada sebagian ulama ya ahlul qurra atau al-qurra yang ahli dalam membaca Al-Quran dan tentang riwayat dalam membaca Al-Quran ahlul qira'ah mereka meminta untuk membaca ayat ini wa kallamallahu Musa taklima wa kallamallahu ya Musa taklima jadi menjadikan Musa sebagai fa'ilnya subjeknya Allah sebagai objeknya yaitu Musa yang berbicara kepada Allah bukan Allah yang bercakap kepada Musa. Nah. Maka apa yang dikatakan oleh ulama tersebut? Nah. Oke. Okay. Kata para ulama oke okay lah seandainya saya membaca. Ya. Taib, seandainya saya membaca ayat tersebut, Wakallamullahu Musa taklima. Musa yang sebagai fa'ilnya, subjeknya. Lalu bagaimana dengan ayat yang mengatakan, لما جاء موسى لميقاتي وكلمه ربه نعم وكلمه ربه وكلمه ربه jadi wakallamahu rabbuhu dan Rabbnya Musa berbicara kepada Musa langsung. Di sini tidak akan mungkin diselewengkan lagi. Karena kata ganti domir tersebut wakallamahu rabbuhu ya hu domir kata ganti. Kemudian setelah itu ada subjeknya pelakunya rabbuhu wa kallamahu rabbuhu domir kata ganti kembali kepada Musa dan yang menjadi fa'il sini rabbuhu maka di sini tak akan mungkin diselewengkan ya maka tatkala itu terdiam seorang mu'tazi dan ahlul bid'ah tadi ya begitu jadi eh, kita meyakini bahwa Allah tabaraka wa taala berbicara langsung dan pembicaraan Allah yaitu didengar di harfin wa saut ada dengan huruf dan juga ya suara itu berbicara pembicaraan yang perkataan ya, ada hurufnya ada ya suara tapi bagaimana huruf dan suaranya itu tidak boleh dipertanyakan karena itu berkaitan dengan diri Allah tabaraka wa taala jadi akidah tersebut diwarisi oleh uh, Jaham bin Safwan dari Ja'ad bin Dirham jadi dia yang Ja'ad bin Dirham itu yang pertama sekali yang mencetus ya. Pencetus bid'ah ini. Ya, karena awal man ibtada'ah hadha fil Islam. Dia yang pertama sekali. Ja'ad bin Dirham. Tapi dia ya tidak terlampau masif ya, menebarkan pemikiran tersebut karena ya berkat pertolongan Allah dan kekuasaan para ulama ahli sunnah yang dipimpin oleh imam ahli sunnah ya terus tidak memberikan ruang bagi jahat untuk menebarkan pemikiran tersebut. Sampai disebutkan dalam ya sejarah bahwa jahat ini dibunuh atau disembeli ya oleh uh, Amir al-Iraq, ya gubernur Iraq yang namanya Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Ya, di waktu beliau memimpin kaum muslimin salat ya Idul Adha Eh, begitu sebelum mengakhiri khutbahnya dia mengatakan kepada kaum muslimin ya dhahu taqabbalallahu dhahayakum sembilan hewan korban kalian semoga Allah menerima sembelian hewan korban kalian fa inni mudahin bi Ja'd bin Dirham sungguh saya akan menyembelih Ja'd bin Dirham begitu turun dari mimbar ya disembelih dan itu sesuai dengan ya fatwa yang diberikan oleh para ulama yang hidup di zaman tersebut karena ini jelas telah zindik keluar dari Islam dan penyimpangan mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, mengatakan Allah tidak mengambil atau memilih Ibrahim sebagai khalil dan Allah tidak berbicara kepada Musa alaihi salam dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian pemikiran tersebut diwarisi oleh Ja'ad bin Dirham. Likulli qaumin waris, subhanallah. Setiap kaum pemikiran itu ada yang mewarisi. Pasti ada. Dan alhamdulillah kita dimuliakan oleh Allah untuk mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Warisan Rasulullah. Dimuliakan oleh Allah kita untuk mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidahnya, ibadahnya, sunnahnya, akhlaknya. Adakah kenikmatan lebih mulia dari ini? Tidak ada. Sementara orang-orang yang disesatkan oleh Allah mewarisi akidah-akidah yang batil dan sampai saat ini dia menebarkan akidah-akidah tersebut ya semakin dia menebarkan semakin banyak mengikuti semakin banyak ya dosa yang akan dipikulnya di akhirat kelak karena telah menyesatkan sekian banyak ya jutaan umat manusia alhamdulillah Allah muliakan kita mewarisi warisan Rasulullah ilmu yang benar akidah yang sahihah akhlak yang mulia Naam. Kemudian ya dari Jaham bin Sofwan ini, Jaham, ya, dinisbatkan kepada pemikiran tersebut. Karena dia orang yang, ya, setelah Ja'ad bin Dirham yang memiliki, ya, ya peran utama untuk menebarkan pemikiran at-ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah. Nah, dari pemikiran Ja'ad ini, mulai dikembangkan oleh Jaham bin Sofwan, muncullah yang namanya yaitu pemikiran at-ta'til. Apa itu at-ta'til? Mengingkari sifat-sifat Allah. Ya, mengingkari sifat-sifat Allah. Lalu pemikiran tersebut ya diwarisi oleh sekte Mu'tazilah. Ya, pengikut Amr bin Ubaid, ya, Atha, Wasil bin Atha dan yang lain-lainnya. Yang awalnya mereka Amr bin Ubaid adalah murid dari Imam Hasan al-Basri di Kufa. Tapi tatkala berpisah atau menyelisihi ya, pendapat Imam Abu Hasan eh, Abu eh, Hasan al-Basri, lalu dia ya menyendiri, memisahkan diri ya duduk di sebuah pojok di Masjid Kufa. Jadi kata Imam Hasan al-Basri, ya "I'tazaluna." Mereka telah memisahkan diri dari kita. Maka dari semenjak itu namakan Mu'tazilah. Kemudian terus berkembang pemikiran-pemikiran tersebut, terus semakin jauh penyimpangannya. Ya, mulai mereka membuat prinsip-prinsip, mencetuskan prinsip-prinsip ya, akidah, landasan-landasan dalam ber, e, dalam berakidah yang dikenal dengan usulul khamsah, ya, lima landasan pemikiran Mu'tazilah, ya, tauhid, mereka namakan tauhid tapi intinya mengingkari sifat. Ya, mereka kan al-adal, ya, al-adal, tapi intinya mengingkari takdir Ya, kemudian ada juga al-wa'id, al-wa'd wal-wa'id. Ya, kata mereka, bila seorang berdosa, ya kena kafir, wajib Allah untuk memberikan kepadanya ancaman tadi dan azab tadi. Enggak boleh. Ya, dipungkiri. Kemudian juga manzilah bina manzilatin yang berbuat dosa, tidak hukumi kafir langsung, tidak juga muslim. Jadi manzilah bina manzilatin. Ya, satu posisi di antara dua kedudukan dan posisi tadi. Jadi, kemudian juga al-amru bil ma'nal munkar yang pada hakikatnya mereka membolehkan untuk kudeta dan huruf melawan penguasa. Ya begitu. Jadi namanya sama. Al-adl, tauhid, al-amr bil ma'ruf munkar tapi semua itu sebagai casing saja. Tapi subtansinya adalah kebatilan. Dan ini harus diwaspadai. Betapa banyak cara-cara yang seperti ini digunakan oleh orang-orang yang menyebarkan kebatilan. Intabih, perhatikan Jangan kita ya tertipu. Ini merupakan propaganda iblis syaitan. Karena kalau kebatilan itu dikemas dengan kemasan yang batil, orang akan menolak, spontanitas menolak. Tapi lihat casingnya, dikemas dengan kemasan yang luar biasa. Karena kebanyakan manusia melihat pada zahir. Nah, itu yang mampu lakukan. Tapi orang ahlul ilmi melihat kepada substansi masalah. Tidak terkecoh. Tidak tertipu dengan sekedar penamaan. Ya. Ini suatu kaedah, prinsip dalam beragama. Jangan kita tertipu dengan sebuah penamaan, penampilan zohirnya. Lihat hakikat akidahnya, keyakinan substansinya bagaimana. Ya. Bahkan wahdatul wujud ya orang wahdatul menamakan tauhid juga tauhid mereka apa katanya Allah menyatu dengan makhluk itu tauhid mereka Orang-orang Mu'tazilah menamakan tauhidnya ingkar sifat, ingkar sifat, ingkar sifat ketinggian Allah atas nama tauhid. Ya, diselewengkan. Jadi orang-orang Mu'tazilah pengikut Amru Atba, pengikut Amru bin Ubaid, kemudian ya orang-orang mengkhususkan akal mereka. Pengikut ada sekte Jahmiyah yang dikenal dengan pemikiran Al-Mu'attilah, yaitu yang mengingkari sifat-sifat Allah Nah, itu bermulai dari situ pemikiran terus berkembang ya, pemikiran-pemikiran tersebut sampai detik ini masih ada. Terus akan ada orang-orang yang mewarisi pemikiran tersebut ya, mengingkari sifat-sifat Allah, baik mengingkari secara total atau sebagian. Ya, karena kebatilan itu tidak sama ya tingkatannya juga. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari semua sifat Nama mereka tetapkan, tapi nama yang hampa dari makna. Nama yang hampa dari makna. Ya kalau mereka menetapkan Sami'un, ya sekedar nama saja. Tapi Sami' tidak menunjukkan pada Sam'un, pendengaran. Nah, ini orang Mu'tazilah. Ada sebagian menetapkan mereka menetapkan nama Allah. Ditetapkan dan menetapkan sebagian sifat selebihnya diingkari seperti sifat ya tujuh di kalangan kullabiyah dan asyairah ya mereka tetapkan sifat yang tujuh sifat ini yang populer ya yang populer di kalangan mereka yang masyhur sifat al-hayat al-irada al-qudrah as-sam wal-basar al-kalam ya al-ilmu tujuh sifat nah yang lainnya ditakwil maka ditakwil sifat tangan ditakwil, sifat istiwa ditakwil, dan sifat nuzul Allah ditakwil. Ya. Ditakwil. Itu ahlul kalam. Nah, itu semua adalah ya cabang-cabang dari ta'til tadi. Intinya lah ta'til. Baik ta'til secara mengingkari secara keseluruhan atau mengingkari sebagian. Semua digolongkan ke dalam sekte al-mu'attilah yaitu mewarisi pemikiran Al-Jahmiyah. Jahmiyah mewarisi Jahm bin Sofwan, mewarisi Al-Ja'ad bin Dirham oleh orang-orang musyrikin As-Sabi'ah. Ya, itu. Jadi itu asal muasal dari pemikiran Ahlul Kalam yang mengingkari sifat-sifat tersebut. Bukan dari ajaran eh, Islam, bukan dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula yang apa yang diyakini para sahabat dan yang disepakati mereka. Taib. Ikhwatal iman, para pemirsa dan kaum muslimin di mana saja antum berada, mungkin ya pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai demikian. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, nabi dan juga pada kitab-kitab Allah Taala. Demikian. Nah. Nah, baik. Syukur jazakallahu khair barakallahu fiik pada saat atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedah uh, dari apa yang telah disampaikan dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543 atau Anda bisa mengirimkannya di layanan pesan singkat di 0819 89 6543 dan tentunya sekali lagi kami harapkan untuk pertanyaan diharapkan untuk sesuai dengan pembahasan kita yaitu mengenai pembahasan akidah ya, karena kita sedang membahas kitab uh, syarah akidah kitab atau at atau hawiyah Baik, kesempatan pertama silahkan di layanan dan telepon 0218236543. Halo. Halo. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan hamba Allah. Di mana Ibu? Di Bekasi. Di Bekasi. Silahkan. Ini Pak, boleh di luar ini tema Pak? Pak Ustaz? Iya, uh, pertanyaannya apa Ibu? Itu kan saya suka sholat apa suka lupa. Sudah dua terus saya salam. Gimana caranya Pak itu Pak Ustaz? Nah, terus ada dua lagi Pak. Satu aja ya? Cukup ah, Pak, Ibu satu ya. saja ya? Oh iya. Ya. Baik. Iya, bagaimana Ustaz? Untuk pertanyaan Ibu yang di Bekasi ini, apakah akan dijawab atau bagaimana? Ibu yang di Bekasi barakallahu fik. Jadi yang saya tangkap dari pertanyaan beliau, Solat dua raka kemudian lupa salam. Ya mungkin solat empat raka atau mungkin solat tiga raka, tapi dua dua rakaat baru dua raka dah salam. Berarti dia lupa. Ya sebagaimana yang e, diajarkan Nabi SAW dan yang kita pelajari di tentang masalah fikih bahwa seorang yang bila lupa ya dalam solat maka ada di sana yang namanya sujud sahwi. Maka begitu dia lupa dua rakaat tadi, kemudian e, setelah dia salam, dia ingat. Maka dia bangkit. Bangkit untuk menyempurnakan yang lupa tadi. Nah, bangkit untuk dia yang menyempurnakan yang kurang tadi serakaat mungkin kalau salat maghrib atau mungkin dua rakaat kalau salat isya atau zuhur. Kemudian sebelum dia salam, dia sujud. Setelah dia tasyahud, kan begitu. Kemudian sebelum dia salam, dia sujud ya dua kali. Itu yang dinamakan dengan sujud sahwi. Dinamakan dengan sujud sahwi. Ya, dalam sujud tersebut dia membaca seperti biasa subhanarabbiyal ala, subhanarabbiyal ala. Kemudian baru setelah itu dia salam. Nah, itu yang e, tentang masalah seorang apabila lupa dalam ya membaca atau mungkin lupa rakaat atau mungkin lupa hal-hal yang dalam solat tersebut. Adapun bila dia tidak membaca Al-Fatihah tentu tidak bisa ya. Kalau rukun yang ditinggalkan tidak bisa disempurnakan ya dilengkapi dengan uh, dengan sujud sahwi. Karena rukun wajib dilakukan. Dia tidak baca Al-Fatihah, dia mampu, maka tidak sah solatnya. Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya adalah Ibu bangkit begitu ingat, bangkit langsung, berdiri langsung atau mungkin diingatkan. Ya. Berdiri langsung, kemudian sholat, melengkapi sholatnya, kemudian sujud, sahwi, sebelum salam, yaitu dua kali sujud yaitu. Membaca subhanarabbiyal ala, subhanarabbiyal ala seperti biasa. Demikian Allahu a'lam. Nah, baik sekarang jazakallah atas jawaban Ustaz demikian untuk eh, ibu yang berada, di Bekasi dan sekali lagi kami mohon maaf agar kiranya materi yang disampaikan oleh Alustad lebih dari satu jam tadi uh, lebih uh, luas lagi untuk kita bahas dan tidak hilang begitu saja dari materi yang telah disampaikan mohon kiranya pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan pembahasan di setiap kajiannya dan pagi ini kita membahas mengenai akidah. Baik Ustaz, eh, kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, melihat eh, apa yang tadi disampaikan yaitu mengenai hukuman bagi mereka eh, bagi mereka penyeru kesesatan dengan pemikiran-pemikirannya yang kemudian dihukum oleh penguasa Islam di zamannya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang di mana mereka yang memiliki pemikiran sesat kemudian mereka menyebarkannya dan tidak e, ditegakkan hukum Islam bagi mereka yang melakukannya, apakah kita boleh mendoakan keburukan ataukah e, bagaimana Ustadz? E, sedangkan kita tidak punya kuasa ya untuk menghukum mereka-mereka yang memiliki pemikiran dan eh, me menyebarkannya Ustaz. Mohon penjelasannya. Nah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, berkaitan dengan hukum ya mengeksekusi eh, seorang karena penyimpangannya. Ini tentunya bukan kewajiban individu tapi adalah kewajiban penguasa. Jika dia menerapkan hukum Islam, ya, maka tentunya orang-orang yang merusak agama dan menukar agamanya, karena kita mengetahui ada lima landasan utama, ya, yang namanya maqasid, ya, syariat daruriyat al-khams, lima perkara yang harus dijaga, kewajiban yang darurat yang harus dijaga di antara yang pertama adalah yang pertama adalah ad-din. Ya. Menjaga agama, keutuhan agama, kebenaran agama tidak boleh dinodai. Tidak boleh dirusak. Maka kata Nabi Muhammad, "Man badala dinahu Orang yang menukar agamanya, maka kata Nabi, "Faqtuluh bunuh." Tapi ini perintah untuk siapa? Bukan untuk semua kaum muslimin, tapi untuk penguasa. Karena masalah menegakkan hukum, mengeksekusi seseorang, ya, itu adalah penguasa. Ya, bukan pada individu. Kita harus pahami. Maka tidak boleh kita main hakim sendiri. Maka fenomena yang kita lihat juga di masyarakat ada hakimi sendiri. Dibunuh, dibakar, enggak benar. Ya, enggak benar. Yang benar adalah kalau mau ada hukumnya, tangkap dia serahkan kepada penegak hukum. Ya. Seperti itu. Dan kita tidak akan ditanya oleh Allah masyarakat kenapa kamu tidak tegakkan hukum pada dia pencuri misalnya surga. Itu bukan kewajiban kita. Penguasa. Kalau mereka tidak menegakkan hukum, akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini harus dipahami. Ini poin pertama yang harus dipahami. Jadi, apa yang dilakukan oleh Amir atau Gubernur Irak? Bagaimana beliau mengeksekusi ya, Ja'ad bin Dirham? Itu sesuai dengan fatwa. Ya, dan melewati ya proses sehingga para ulama memfatwakan karena dia telah merubah agamanya merusak agama. Dengan terang-terangan menyatakan Allah tidak memilih Ibrahim sebagai khalil. Allah tidak berbicara dengan Musa. Terang-terangan. Ya. Maka agar umat ya ada akidah umat, akidah Islam tidak dirusak dengan seperti itu, maka sumber masalah diselesaikan. Nah, dan itu apa yang benarkan ya? Yang dilakukan beliau adalah benar. Sesuai dengan fatwa berada di para ulama ahli sunnah sungguh ya meng, apa nama itu memberikan ya, pujian terhadap perbuatannya Khalid eh, bin Abdullah Al Qasri tersebut. Nah, adapun di zaman sekarang ya kita mengetahui ya kalau seandainya di negara yang menerapkan syariat Islam, hukum Islam, ya mereka memperlakukan kita melihat seperti ya Saudi Arabia misalnya. Ya, mereka menerapkan. Maka hal yang seperti orang yang merusak agama, ya, mereka zindik, terbukti kekufurannya, kemudian merusak agama dan dan seterusnya memakai pemikiran-pemikiran yang kufur, maka ini pemerintah kerajaan tersebut ya mengadili dia. Terbukti itu perbuatan dia dan dia tidak ya eh, meninggalkan hal seperti itu setelah dinasehati. Ya, tahapan demi tahapan telah dilewati, maka para penguasa atau raja memutuskan atau telah melewati proses peradilan tadi. Adapun di negara yang dia tidak menerapkan syariat hukum tidak menerapkan syariat Islam, tapi hukum yang berlaku, maka juga terserahkan. Idiot rusak sebuah ya eh, ekonomi ya atau mungkin sebagian permasalahan yang berkaitan mungkin ya dia lebih berbahaya dari orang-orang yang para koruptor tersebut. Lebih berbahaya. Kenapa para koruptor hanya merusak ekonomi dan tatanan ekonomi suatu negara. Tapi kalau orang-orang yang menebarkan pemikiran yang sesat, itu akan merusak otak ideologi. Bila itu telah dirusak, maka akan muncul ya aksi dari dan reaksi dan aksi dari pemikiran-pemikiran tersebut. Ya. Oleh karena itu, ya ini diserahkan kepada penguasa. Adapun kita, ya tentunya yang pertama yang harus kita e, lakukan, kita menginginkan kebaikan kepada siapapun. Sebagaimana kita mendapatkan hidayah, kita menginginkan hidayah itu didapatkan orang lain, siapapun dia. Ya, Siapapun dia, apalagi orang-orang yang awam, ya. Adapun bila orang-orang yang terbukti, sudah dinasehati berkali-kali, dia telah mengetahui, ya, al-haq itu, tapi tetap membangkang. Tetap ia mempertahankan kebatilan tersebut dengan berbagai alasan. Padahal jelas Al-Qur'annya dan hadisnya telah dinasehati dengan cara yang baik, tapi tetap memperlihatkan permusuhannya, bahkan terang-terangan menyebarkan kebatilan tadi, terang-terangan menghina Islam. Ya, kita serahkan pada Allah semoga Allah mengazab dia sesuai dengan ya yang berhak untuk diterima oleh dia. Ya. Tapi kalau kita melihat orang masih ya awal masih terkontaminasi subuat tapi ya mungkin karena tidak paham dia kita nasihati. Ya. Tidak spontanitas langsung mendoakan kejahatan bagi dia. Karena seorang muslim siapapun dia tidak memiliki hidayah. Ya tidak memiliki hidayah. Ya. Tapi kita berdoa. Ya. Berdoa. Karena boleh jadi seorang yang sekarang dia membenci Islam, membenci sunnah, membenci tauhid, ya, esok harinya dia menjadi orang yang mencintai. Kenapa? Allah yang membolak-balikkan hati. Nah, kendati ya secara hukum asal kalau memang dah terbukti ya bagaimana dia penghinaan terhadap Islam, ya, menebarkan kesesatan-kesesatan tersebut dan membuat berbagai propaganda dan ya tentunya kalaupun ya berdoa untuk kehancuran dia semoga Allah menghancur orang yang zalim orang pendusta ya maka secara hukumnya tidak ada masalah tapi akan alangkah lebih baiknya ya dengan kita mendoakan dia semoga Allah memberikan hidayah kepadanya semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada semoga Allah yang memperlihatkan hak kepadanya ya itu tentu lebih utama lebih baik ya karena kita juga tidak akan ditanya kenapa kamu tidak doakan dia artinya kejahatan bagi dia tapi kita akan ditanya juga apa yang telah kamu lakukan di dalam menebarkan ya syariat Islam ini kebaikan ini ya hidayah ini maka uh, lebih baik lebih utama ya sebagai ahli sunnah wal jamaah yang sifat mereka ingat sifat ahli sunnah yang sangat dominan dalam hidup mereka, apalagi dalam hidup bermasyarakat, ya. Dua yang disebutkan banyak para ulama kita yang pertama ma'rifatul haq wal wa rahmatu bil khalq. Sehingga ungkapan sebagian ulama ya ahli sunnah mengatakan ahli sunnah. Ahlu sunnah a'lamun nas bil haq wa arhamuhum bil khalqi. Yang artinya, ahli sunnah ini orang yang paling kenal dengan kebenaran. Orang yang paling mengetahui kebenaran. Karena kebenaran sumbernya Al-Quran dan sunnah. Mereka menguasai. Wa arhamuhum. Wa arhamuhum bil khalqi. Dan orang yang paling berkasih sayang. Ya. Terhadap makhluk. Terhadap sesama. Apalagi orang-orang yang awam. Ya. Ini harus ya kita camkan dalam diri kita apalagi dengan kondisi di mana ya ahli sunnah minoritas kita harus membaca sikon dan kondisi ya oleh karena itu al-haq berlemah lembut sama manusia sampaikan al-haq akan kebaikan bagi dia nah itu yang lebih utama saya katakan itu yang lebih utama dalam menyikapi ya fenomena atau mungkin kasus yang ya, diutarakan tadi nah wallahu alam Nah, baik, syukur jazakallahu kira atas jawaban saya Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat dan selanjutnya masih kami angkat angkat kembali Ustaz di layanan pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada. Di antaranya dari Ibu eh, dari Umu Mulia yang berada di Cikarang dan penanya yang lainnya yang kami gabungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bolehkah kita mengikuti kajian uh, seseorang ustadz di mana kajian tersebut membahas masalah fikih atau amalan yang dilakukan setiap hari dan dilihat eh, alhamdulillah hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang lain yang eh, di atas sunnah. Namun dari segi eh, akidah atau manhaj eh, ternyata eh, mereka berbeda. Nah, bolehkah kita hadir di ikut kajian tersebut untuk mengambil ilmu dari fikih atau amalan-amalan yang memang biasa dilakukan setiap harinya Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini ya fenomena di masyarakat. Secara prinsip dengan segala ya uh, kita sampaikan bahwa secara prinsip ahli sunnah wal jamaah menerima kebenaran al-haq dari siapapun datang. Karena mereka mengetahui al-haq itu bukan milik individu. Tapi milik Allah dan Rasulnya. Al-haqqu min rabbik. Al-haqqu min rabbik. Fala takunan muntarin. kebenaran datang di Rabbmu. Rasul mengatakan, Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in wala Rasul tidak bicara dengan hawa nafsu kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Kata Nabi, "Uktub wa ma kharaja min fi ila alhaq Tidak yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Kita yakin. Nah, maka bila itu suatu kebenaran, bila itu suatu kebenaran, maka Siapapun menyampaikan, kita menerima kebenaran tadi. Bukan karena si fulan yang menyampaikan, tapi al-haq yang wajib kita ikuti. Ini secara prinsip. Ini secara prinsip. Akan tetapi, seringkali kita mendapatkan mereka yang ingin belajar kebenaran, menerima kebenaran, mendapatkan kebenaran tadi, karena dia masih pemula di dalam belajar, ya, maka seringkali dia ya terkesima dengan mungkin penyampaian seseorang tanpa melihat latar belakang. Sehingga seiring dengan perjalanan waktu dia digiring, diajak untuk ya uh, loyalitas kepada suatu kelompok, suatu pengajian yang menanamkan sifat fanatisme tadi, ya seperti itu. Sehingga muncul apa nanti? Ya, sikap fanatik pada golongan tertentu, ustadz tertentu, kajian tertentu. Sementara secara dasar prinsip dia belum memahami akidah yang benar. Bagus mempelajari fikih bagus. Tapi kalau seorang dia mempelajari fikih semangat tapi tentang akidah tidak dipelajari. Pemahaman yang benar bagaimana cara beragama yang benar. Ya. Maka ini yang dikhawatirkan dia akan ya terkontaminasi oleh berbagai syubuh-syubuh yang mungkin bisa dilontarkan, disampaikan dalam kajian-kajian, diselipkan. Karena kita secara ya, kita jujur berbicara. Kita mendapatkan pengalaman yang saya alami dan yang lainnya. Mendapatkan bagaimana seorang yang diberi kemampuan oleh Allah, kita hanya menghukum zahirnya saja. Tapi dari kita mendapatkan dalam penyampaian-penyampaian tersebut diselipkan ini subuhat-subuhat, doktrin-doktrin yang akan merusak pemikiran-pemikiran seorang yang ingin dia kembali kepada sunnah. Tapi salah arah. Dia ingin hijrah, tapi hijrahnya salah arah juga. Ya. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, para ulama dahulu mengatakan, kata mereka, Inna hadal ilma dinun. Fanzuru miman ta'khudu dinak agama ilmu ini agama. Maka perhatikan dari siapa kamu mengambil agama. Ya. Ini yang harus perhatikan. Dahulu juga ulama salaf mengatakan inna min ni'mati Allah 'ala syab idza tanassak an yuwaffiqahu li'alimin sunni. Merupakan nikmat Allah pada seorang pemuda yang pemula dalam belajar. Tidak khusus pemuda saja, seorang yang pemula dalam belajar merupakan nikmat Allah bagi dia, Allah bimbing dia untuk kepada orang yang berilmu yang sunni, yang ahli sunnah. Ini yang harus diperhatikan. Oleh karena itu kita harus selektif. Ya. Tapi kembali semakin tadi bahwa secara prinsip al-haq itu terima. Tapi kalau seandainya pembahasan tersebut sudah disampaikan ada Ustaz yang alhamdulillah atau ulama yang jelas manhajnya, akidahnya, pemahamannya. Ya, jelaskan sunnah, loyalitas kepada sunnah. Telah ada, ya. Alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Ada kebaikan tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Tapi seandainya, seandainya tidak ada sama sekali, hanya itu yang ada dan kita tidur di pelosok yang jauh. Dan itu menyampaikan ilmu tentang akidah, tentang tentang fikih tadi. Dia mengatakan qala Allah, ya, ini hadisnya, ini sunnah Nabi, cara solat, ini solat begini. Ini hadisnya. Ini sunnah Nabi. Ya terima itu. Kan al-haq. Nah. Kemudian dalam perkara yang lain yang bukan mungkin disiplin dan keahlian dia, ya maka tentunya dalam hal ini bila ada sebentuk pernyataan atau doktrin tentang diselipkan dalam kajian-kajian tersebut, ya kita berkonsultasi bagi yang konsultasi pada usaha yang lain bagaimana dengan ya pemikiran seperti ini kita mendengarkan begini seterusnya. Nah, oleh karena itu ya kalau seandainya dia telah mengaji dan telah uh, banyak paham tentang urusan akidah dan yang lainnya, maka insyaallah ya bermanfaat tapi kalau seandainya masih pemula, yang masih minim tentang akidah, pemikiran dan pemahaman yang benar terhadap sunnah ini, maka dikhawatirkan dalam kajian-kajian tadi diselipkan pesan-pesan atau doktrin-doktrin yang bisa merusak pemikiran pemahaman dia dan digiring secara perlahan-lahan seiring dengan perjalanan waktu ternyata dia ya digiring suatu pemahaman suatu ya uh, loyalitas kepada kelompok tertentu, pemikiran tertentu, ya ini yang kita tidak, ya ini yang harus tentunya kita harus waspadai. Ini yang harus diwaspadai, maka bertanyalah, selektiflah mencari guru, bertanyalah kepada ulama-ulama ahli sunnah, usah-usah yang menebarkan sunnah, dan tentu itu akan lebih baik bagi seseorang ya di dalam belajar. Nah, demikian wallahu a'lam. Nah, baik kalau jazakallahu khair atas jawaban Malaysia demikian dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir saat di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang tidak mencukupi untuk dilanjutkan dari sesi soal jawab ini mungkin dari uh, apa yang telah disampaikan ada satu kesimpulan yang di uh, yang dapat diutarakan untuk para pemirsa atau pendengar sekalian Ustaz. Nah, foto. Ya, nah. Alhamdulillah ya kita telah sampai ke penghujung ya uh, kajian kita pada kesempatan yang mulia ini. satu pesan yang mungkin ingin saya sampaikan kembali mengambil hikmah dari apa yang disebutkan oleh para ulama asal muasal pemikiran yang menyimpang tadi. Jadi kita harus waspada. Pemikiran tersebut mungkin awalnya ya suatu hal yang dianggap sepele. Terus dipupuk, dipupuk terus menjadi ya subur pemikiran tersebut. Kemudian diikuti oleh banyak orang. Jadi sebuah satu keyakinan. Nah, sehingga dia berloyalitas wala dan barok di atas pemikiran tersebut. Maka kita harus waspada. Ya, berusaha selalu untuk mengikuti al-haq, memohon kepada Allah untuk senantiasa diberi hidayah petunjuk di atas al-haq. Ya. Berdoa kepada Allah untuk ditunjuki kepada al-haq. Di waktu mungkin qiyamul lail kita, salat malam kita, di waktu doa istiftah kita mengucapkan ya Allah marabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal 'alim al-ghaib wasy anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhni من tasha ila siratal mustaqim itu doa kita baca اهدني ya tunjuki aku ya Allah kepada kebenaran dalam perkara yang mereka perselisihkan ya oleh karena itu terus memohon kepada Allah bersungguh-sungguh dalam belajar ya ikuti al-haq sabar jangan tertipu terkesima ya dengan banyaknya orang-orang yang terjun dalam kesesatan memiliki satu pemikiran. Karena standar kebaikan, standar kebenaran bukan jumlah, bukan kuantitas tapi kualitas. Dan kualitas tolak ukurnya qala Allah wa Rasul. Maka teruslah belajar bersemangat. Kemudian mari kita senantiasa ya Eh, hiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, akhlak yang mulia dalam bergaul, berinteraksi, ya, dengan lemah lembut, ya, oleh kaum muslimin, maka membutuhkan, ya, ilmu, membutuhkan aman dan membutuhkan juga tauladan. Jadi betapa banyak orang yang mendapatkan kebaikan dengan melihat ya, ya uh, etika seseorang, tutur kata yang baik, terlebih lagi kalau Eh, seorang yang panutan umat ya dilihat sikap perilakunya mungkin yang menjadi orang-orang yang memimpin kepada al-haq maka hendaknya senantiasa menghiasi diri mereka dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik, kemudian untuk terus mencamkan dalam diri kita ahli sunnah itu orang yang terus bersungguh-sungguh mengenal kebenaran, mengetahui al-haq dan mereka orang-orang yang berlemah lembut, ya berkasih sayang sesama kaum muslimin. Ya demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah senantiasa meneguhkan hati kita di atas akidah yang sahihah, kemudian mewafatkan kita di atas iman dan sunnah, menjadikan kita orang-orang yang membuka kunci-kunci kebaikan, ya pintu-pintu kebaikan dalam kehidupan ini. Demikian, wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته